Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Siratul Rasul, pasal-pasal dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Masih kita dalam pasal peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pertemuan terakhir. Subhanallah Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang perang Bani Mustalik yang di situ ada kejadian hadisul ifk kisatul ifk kisah kedustaan yakni bahwa ibu kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisalnya telah bersinah itu Tuhan yang membuat orang menjadi kafir dengan sebabnya ya demikian kita teruskan apa yang disebutkan oleh beliau setelah kemarin disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha <clears throat> beliau tertinggal dengan rombongan pasukan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersama dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Ya Sofwan bin Mu'attal kemudian berjalan bersama dengan Aisyah masuk ke Madinah. Qala radhiyallahu ta'ala wa yudhiruhu. Ini tentang Abdullah bin Ubay bin Salul munafik ini. Yudhiruhu menampakkan kejadian ini Yusyihu dan menyebarkannya, yubdihi dan memunculkannya. Ya ucapan yang penuh dengan kebencian kepada kaum muslimin mengatakan bahwa ummahatul muslimin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Bahkan al-amru fi dzalika kama huwa mutawallun fi sahihaini. Dan perkara yang demikian itu sebagaimana panjang lebar disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Dua kitab sahih min hadis Zuhri dari hadis Imam Zuhri An Sa'id bin Usaid dari Sa'id bin Usaid wa Urbah bin Zubair dan Urwah bin Zubair anak Imam Suni seorang imam mengumpulkan ya hadis-hadis guru-gurunya dan dikumpulkan oleh beliau karena beliau seorang hafid. Wa Alqama bin Waqas al laizi wa Ubaidillah bin Abdullah bin Udbah Quluhum semuanya guru-gurunya Imam Azuri ini an Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha. As-Siddiqah bintu Siddiq jujur Anak perempuan yang orang yang jujur, al-mubarra'ah yang Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan tuduhan tersebut. Allah lepas yang melepas melepaskan tuduhan tersebut min fauk sabi samawat di atas tujuh, lap, tujuh lapis langit. Mima itamaha itahamaha bihi alul ifki dari apa yang orang-orang alul ifki menuduh beliau. Saudara Al-ifku sendiri artinya adalah dusta. Fi hadil ghazwah di perang ini. Ini perang Bani Mustalik ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Bi qauli ta'ala di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum." Sungguhnya orang-orang yang datang dengan kedustaan adalah kelompok di antara kalian. La tasubuhu syarrul lakum. Jangan kalian menyangka dia itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul Bahkan itu adalah bagus bagi kalian. Ini bagus bagi pelajaran bagi kita semua. Bahwa benar-benar Aisyah radhiyallahu adalah ya perempuan yang suci. Al-ayat sampai akhir ayat. Falamma anzalallahu ta'ala dzalik ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan demikian itu wa kana ba'da qudumihim minal min hadhil Dan ini adalah setelah ya Nabi pulang, ini pulangnya mereka dari peperangan ini bi aktsar min syahr, lebih dari satu bulan. Menunggu lama ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang, balik ke rumah terus tersebarkan ya tuduhan-tuduhan seperti ini. Ada orang yang hancur, ada orang selamat. dan ladzina takalamu fil ifki. Maka dicambuk orang-orang yang bicara tentang kedustaan ini. Bahkan Nabi mimman dan diantara dari orang-orang yang dicambuk Mistah bin Asasa. Mistah bin Asasa. Ini sahabat ikut perang Badar juga. Wa Hamnah bintu Jahsh dan Hamnah bintu Jahsh. Di situ ada ayat dalam surat Nur, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal mujahidin fi wal ya'fu wal yasfahu wa la tuhibuna ikrahu lakum." Ya, demikian. Dan di situ ada ayat juga, "Waladina irmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridum 80 jaldah." Cambuklah 80 kali. Ya demikian. Mau dicambuk sahabat ini. <clears throat> Ini menunjukkan bahwa orang yang ikuti perang Badar ada juga yang jatuh pada dosa besar. Tapi mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mau tahu ya hati mereka. Mereka bertobat, bertobat atau ditegakkan di situ hukuman pada mereka. Demikian juga seperti kisah Ibnu Abi Baltah yang membocorkan kabar Nabi akan menyerang Mekah. Kemudian sebutkan waqad kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dzalika sa'ida 'ala mimbar. Ya beliau naik ke atas mimbar. Fa khadabal muslimin, beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Wasta'dara min Abdullah bin Abi Abdullah bin Ubay wa sahabi. Ista'dara disebutkan yaitu minta untuk siapa yang mau nolong beliau atau siapa yang mau memberikan bantahan kepada Abdullah bin Ubay bin Saluri. Dari Abdullah bin Ubay wasabi dan sahabat-sahabatnya ya munafikun menampakkan keislaman Bagaimana? maka beliau sallallahu beliau mengatakan <clears throat> man yudhiruni siapa yang mau menolong aku min rajulin dari seorang balagoni adahu fi ahli sampai kepadaku ya penyakitan ini perbuatan dia menyakiti ya keluargaku wallahi demi Allah ma'alim tu ala ahli ila khairan demi Allah Tidaklah aku mengetahui keluarga aku kecuali kebaikan. Wadakaru dzakaru rajulan dan mereka menyebutkan seorang laki-laki ma'alim tu alihi ila khairan. Tidak aku tahu kecuali baik. Ya, ini baik Aisyah radhiyallahu anha ataupun ini Sofwan bin Mu'attil adalah sahabat yang yang mulia. Wa ma yadkhulu ala ahli ila ma'i tidaklah masuk atas keluarga keluargaku kecuali bersamaku. Ya demikian. <clears throat> Maka waktu itu ya sempat Nabi minta yakni yang ini jawaban-jawaban dari para sahabat. Saya sebutkan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau akhirnya tidak mau berbicara dengan Ali karena waktu itu Nabi mengatakan tentang keluarganya bagaimana. Ali mengatakan Anisa kasih perempuan banyak mengatakan seperti itu. Ini ucapan yang membuat Aisyah tidak suka. Ya kenapa kemudian tidak ya ini mengatakan tidak dan sebagainya malah mengatakan ya perempuan banyak wahai Rasulullah kan demikian. Allah mustahil. Ini menunjukkan bahwa waktu itu kejadian sangat keras. Dan Ali tidak mengatakan yang lebih dari itu. Radhiallahu anhu. Faqama Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin Mu'ad pun berdiri. Ya. Ya, di sini harus disebutkan bahwa akhirnya terjadi terjadi perselisihan juga para sahabat. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk kepala suku juga. Pemimpin, ya, pemimpin dari apa? Suku Khazraj. Ya, akhirnya para sahabat kan mengatakan, Rasulullah, Aku bunuh dia wahai ya Rasulullah kan demikian. Akhirnya dari sukunya nggak terima juga. Ya, karena ini kepala suku akhirnya apa? Karena mau dibunuh dia pun ingin membela juga. Akhirnya terjadi perselisihan di antara para sahabat. Demikian. Kadang gara-gara satu orang, dua orang kita yang berteman saling ber, berkelahi. Gitu. misalnya ada si A dan si B. Gara-gara si C, A dan B itu bermusuhan. Ya demikian. Ini kejadian hampir mirip seperti itu. Bapak Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin berdiri, aku Bani Abdul Azhar. Saudara Bani Abdul Azhar. Saat bin ini sahabat yang ketika meninggal di setelah perang Bani Quraidoh itu sampai ars itu bergetar. Tidak ada ars itu bergetar kecuali ketika meninggalnya saat bin Mu'ad ini. Dia mengatakan, Fakola. maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana udziruka Kamindu. Aku akan menolongmu dari dia. Pak in minal Aus, kalau dia dari Aus, dia dari suku dari sukuku sendiri, dari kelompokku sendiri, darabna unuqah. Aku akan pukul lehernya, akan bunuh. Bayangkan min ihwanina kalau dia itu dari saudara kami al khazraj dari suku Khazraj yang dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah saling berperang di Aus dan Khazraj. Dan sudah lewat keduanya itu saling berlomba-lomba untuk membela Nabi. Kalau Aus bisa demikian, Khazraj tidak mau ketinggalan. Ya, demikian. Kalau dia dari ya saudara kita ya orang-orang Khazraj baik baiknya nabi Nikhwan min ikhwanina min amar amartana perintahkan kami fa'alna amrak kami akan lakukan perintahmu ya, ini kalau kamu perintah untuk bunuh orang itu walaupun dari suku selain suku kami yaitu Khazraj kami akan bunuh juga kalau dia dari sukuku aku akan bunuh langsung kalau dia dari dari Khazraj aku akan membunuh kalau kamu perintahkan faqama saat bin Ubadah maka saat bin Ubadah ini pemimpinnya yakni Bani Khazraj ini, ya suku Khazraj ini. Fakal dia mengatakan kadzabta, engkau dusta. Nah, ini karena dari sukunya. La amrullah, maka demi Allah. Umur Allah, umur ajaran demikian. La taqtulu, kamu tidak mampu membunuhnya. Kamu tidak membunuhnya. Wala tastati' qatlahu, kamu tidak mampu juga untuk membunuhnya. Kamu tidak membunuhnya dan kamu tidak mampu membunuhnya. Walau kana min rahdika kalau dia itu dari sukumu, lama ahbabta, ayuktal, kamu tidak akan suka juga untuk dibunuh. Kalau itu dari kelompokmu, kamu kan bunuhnya. Ya demikian. Faqala Usaid bin Hudair, maka Usaid bin Hudair mengatakan berarti kan terjadi perselisihan gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena dia itu disebutkan pemimpin Bani Quraidah, ya atau dia itu pernah kemudian punya jasa di Bani Quraidah ini. Ya, dan itu adalah sekutunya Khosrat. Ini mereka saling bersekutu. Abdullah bin Ubay ini Yahudi dia. Sekutunya Bani Khosrat ini. Ya demikian. Maka Usaid bin Hudair radhiyallahu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, lanatulannahu." Kami akan membunuh dia. Fa innaka munafik. Ini malah mengatakan pada Sa'ad bin, bin Ubadah seorang sahabat, "Sungguhnya engkau munafik. Kamu itu munafik, kamu yang munafik." Tujadil anil munafikin, kamu membela orang munafikin. Akhirnya sahabat malah ber, berselisih atau dengan yang lain. Fatasawarul hayyan, maka saling berselisihlah dua suku ini Hai, ini dua kampung dua suku ini Aus dan Khazraj hatta kadu yaqtatilun sampai hampir mereka mereka itu hampir berperang hampir-hampir gara-gara Abdul bin Ubay ini mereka saling bunuh membunuh ini kadang kita serba salah ya demikian ketika terjadi perselisihan kan itu falam yasal Rasulullah maka terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhum meredamkan mereka wa dan menenangkan mereka hatta sakanu sampai mereka tenang. Al hadis ini kisahnya demikian disebutkan. Kemudian disebutkan hakada waqa'a fi sahih. Maka ini adalah yang terjadi dalam Bukhari dan dan Sahih dan Sahih Muslim. Anal muqawil semuanya yang berbicara li Sa'ad bin Ubadah pada saat bin Ubadah orang khusyuk tadi Wa Sa'ad bin Mu'ad. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Yani yang saling berbicara itu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah kan itu. Ini permasalahan lagi. Saat bin Mu'ad kan terbunuh di tahun ini dan itu. Kok dia berbicara di tahun ini dan itu kan itu. Mereka berselisih. Ya, nanti kan dirojihkan yang berbicara itu adalah Usaid bin Khudair. Ya, jadi di sini sebutkan oleh Ibnu Katsir, wa minal muskilat. Ini termasuk suatu yang membingungkan. Alati askalat ala katsir yang membingungkan kebanyakan min ahli ilmi bil maqasi. Dari ahli ilmi dengan masalah peperangan, ya, ahli sirah berselisih. Fa'inna saat Sa'ad bin Mu'ad karena Sa'ad bin Mu'ad la yakhtalif dan minum, tidak berselisih salah seorang dari mereka. Anahu mata, sungguh dia meninggal Radlanhu, istri Kuredo setelah perang Bani Nah itu, ini disebutkan tahun kelima Syawal kira-kira demikian. Ya, dan waktu itu bergetar Arsul Rahman. Bahkan kanat Abul Khondak dan itu adalah setelah selesai perang khondak. Ya, yaitu awal tahun yang kelima, akhir tahun yang keempat. Wa yasana khams ala sahih dan itu adalah tahun yang kelima yang benar. Tsumma hadisul if kemudian hadis if la yushakku anhu tidak ada keraguan sungguhnya dia itu fi ghazwati Bani Mustalik hadi yaitu di perang Bani Mustalik ini. Wa ya ghazwatul Muraisik yaitu nama lainnya ghazwah Muraisik. Wa qala Suri berkata Imam Suri fi ghazwatil Muraisik yaitu di perang Muraisik. Wa qad ikhtalafa nas bil jawab an hadha terjadi perselisihan bagaimana ini mendudukkannya saat bin Umar sudah meninggal, kenapa dia yang berbicara? Kan gitu masalahnya. Faqala Musa bin Uqbah, Musa bin Uqbah dia mengatakan, "Bima hakahu al-Bukhari." Ini banyak Imam Bukhari mengambil pendapat ya Musa bin Uqbah. Ya Imam Bukhari menghikayatkannya anu darinya, "Inna ghazwatal Musa Quraisy, sungguhnya perang Quraisy karena kanat sana arba, yaitu tahun yang keempat. Ya demikian. Ya, ini dipanjang lebarkan oleh Ibnu Katsir tentang masalah ini Nah, beliau menyinggung tentang masalah ini, kemudian beliau menyimpulkan Qultu wa huwa kama yaitu apa yang dia katakan ini perkata, perkataan Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm. Wa hadha sahih alladhi la syakka yaitu yang benar yang tidak ada keraguan. Wa dzalika indana wahmun dan itu adalah kerancuan. Jadi mengatakan ya bahwa waktu itu e, Sa'ad bin Mu'ad yang berbicara. Ya gitu. Sebab saya ya, di sini ada Ibnu Abi Adi ini Ibn Abi Hadi ini dia menyendiri yang dikatakan syadah ya yaitu menyelisih yang lainnya jadi yang benar bahwa yang berbicara itu adalah ulama Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu ya demikian ini kita sudah menyebutkan tentang kejadian kisatul if yang menjadi pelajaran bagi kita semua ya di situ ada juga istri Nabi yang berhati-hati sebutkan yaitu Zainab bintu Jahsy Aisyah beliau mengatakan Sulaiman Ibnu Katsir di sini qalat Aisyah. Aisyah beliau mengatakan bahwa hiya allati kanat tusammini. Dialah yakni Zainab bintu jas yang berhati-hati dia. Dialah yang mampu mengalahkan aku. Sebutkan tusamini itu apa? Tufakhiruni wa tudahini yang bisa menyaingi aku. Jadi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah sudah meninggal. Saingan beliau adalah ini. Zainab bintu jas, Ya, Dialah yang tudohin yang bisa menyaingi aku bi ya dengan kecantikannya. Wa makaniha demikian juga kedudukan dia indah Nabi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Dan tusamin dari asal sumu yakni irtifa. Dialah yang bisa mengalahkan aku, yang bisa menyaingi aku. Waktu itu dia berhati-hati. Ahmi sam'i wa basari. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, bagaimana Aisyah? Kalau dia mengatakan, ahmi aku melindungi, yakni pendengaranku dan mataku. Ya ini hati-hati, ya, enggak mau berbicara. Tidak mau banyak berbicara. Takut kemudian salah. Nih, ini menunjukkan bahwa suatu yang belum jelas, seorang hendaknya diam. Dan waktu itu Nabi juga meminta pendapatnya pada Ali tadi kita sebutkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu belum mengatakan, "Anis al kasir perempuan banyak ya Rasulullah, ya, pisahkan lah, mungkinan itu. Perempuan kan banyak." Ini tidak lebih dari itu Ali bin Abi Thalib, tapi dari situ Aisyah tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib Rasulullah Muhammad Jumain Permasalahan-permasalahan demikian. Ya demikian insyaallah kita selesai ya tentang hadis if ini kisah if sampai di sini sebelum tiga sudah ilahi dan